Di dalam bab ini beliau menegaskan dalam hal ibadah tidaklah diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala wal ikhlas lahu ketaatan secara utuh hanyalah kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya dan merupakan salah satu tanda ketaatan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah taatnya seorang itu kepada rasulnya. Dengan taat kepada rasul sama kedudukannya dengan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebabkan karena Allah Azza wa Jal mengutus Rasulnya untuk menjelaskan apa-apa yang telah di bawa berupa risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jal memerintahkan pada umat ini untuk mentaati Rasul dan mentaati Rasul berarti dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yuti'ir Rasula faqad Allah Barang siapa yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah wa Azza wa Jal. Sehingga dalam peribadahan dalam mengamalkan berbagai macam jenis ibadah yang ditujukan dan diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala maka amalan-amalan ibadah tersebut harus melalui jalur yang dikehendaki dan diridhai Allah yaitu melalui rasulnya alaihi salatu wassalam sebab Allah azza wa jalla memerintahkan pada umat ini untuk mentaatinya dan tidak ada yang wajib untuk diikuti setiap perkataannya dan setiap perbuatannya kecuali Rasulullah alaihi salatu wassalam وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا Apa yang telah Rasul berikan pada kalian ambil itu. Apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada kalian maka ambil dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kalian darinya maka hendaklah kalian berhenti tinggalkan perbuatan itu maka menjadi tolak ukur kebenaran adalah mentaati apa saja yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab perintah dan larangan yang berasal dari Rasulullah pada hakikatnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk. Kata para sahabat, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan untuk masuk ke dalam surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia pasti masuk ke dalam syurga. Karena taat kepada Rasulullah adalah bukti dan tanda ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bermaksiat dan berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang-orang yang enggan Adapun selain dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka tidak seorang pun yang wajib untuk diikuti setiap perkataannya. Yang diikuti setiap apa yang dia kerjakan. Tidak ada yang wajib untuk kita ittiba kepadanya kecuali hanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu tauhid dalam ibadah adalah tauhidullah. Dan tauhid dalam ittiba adalah tauhidur rasul. Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya manusia yang wajib untuk diikuti. Al-Imam Malik rahimahullah taala ketika beliau berada di depan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil beliau mengisyaratkan pada kuburannya Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau mengatakan kullu qawlin yu'khadhu wa yurad illa kalamu sahibi hadzal qabr setiap perkataan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali perkataannya penghuni kuburan ini yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adapun para ulama dan para umara kita diperintahkan untuk mentaati mereka dalam batasan-batasan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kita diperintahkan untuk mengikuti mereka tatkala mereka tidak dalam keadaan menyimpang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu dalam suratul Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, atii'u Allah wa atii'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian pada Allah. Dan taatlah kalian pada Rasulnya. Ketika Allah menyebutkan ulil amri, Allah tidak mengatakan wa ati'u ulil amri. Tapi wa ulil amri minkum. Tapi ketika menyebutkan ketaatan pada Allah dan Rasulnya, Allah subhanahu wa ta'ala menambah dengan mengatakan ati'u, Allah, wa ati'ur rasul. Di sini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah taat secara mutlak. Ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan secara mutlak. Adapun kepada ulul amri ya sebagian para ulama menafsirkan yang dimaksud ulul amri adalah ulama Sebahagian lain menafsirkan bahwa yang dimaksud ulul amri adalah al-umara dan kedua-duanya adalah penafsiran yang sabit kembali kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yakni ketaatan kaum muslimin kepada para ulamanya, kepada para umaranya tergantung dari ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjadikan dan mengangkat seseorang dari kalangan umat ini selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu perkataannya semuanya diikuti. Lalu dijadikan perkataan itu atau seseorang diangkat sebagai satu tanda kebenaran yang dia meletakkan al-wala wal bara di atasnya. Maka ini adalah kesesatan. Berarti dia telah mengangkat seseorang untuk menetapkan syariat, untuk menetapkan perintah dan larangan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal menyebut mereka sebagai arbaban min dunillah. Sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang mendatangkan syarat kan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada hak bagi yang lainnya untuk mendatangkan syariat. Untuk menetapkan sesuatu. Melainkan hak Allah Inul hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar membawa risalah yang datang dari Allah dan apa yang beliau perintah, apa yang beliau larang pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bina salah ahlul kitab. Tatkala ahlul kitab mereka telah menjadikan ulama mereka, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, alim-alimnya mereka. Itu diangkat setinggi-tingginya dan diagungkan seagung-agungnya. Sampai kepada tingkat membuat syariat sendiri. Berhak untuk memerintah dan berhak untuk melarang. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menetapkan yang demikian, ditetapkan oleh pendeta mereka. Allah Subhanahu wa taala melarang justru dibolehkan oleh pendeta mereka dan mereka lebih mengikuti pendeta. Mereka lebih mengikuti ahbar, alim ulamanya mereka. Maka binasalah mereka. Nah, sehingga para ulama, para umara fi hududi taatillah subhanahu wa ta'ala wa rasulih ketaatan pada mereka dalam batasan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala suatu ketika tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Abdullah bin Hudzaifah untuk memimpin salah satu pasukan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Maka Abdullah bin Hudzaifah ini jadi pemimpin pasukan. Ya. Dan terkadang beliau bermain-main. Suatu ketika ya, dalam perjalanan beliau marah pada para anggotanya dari kalangan para sahabat. Maka dia pun mengatakan pada mereka, Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada kalian untuk taat kepadaku? Kepada pemimpin? atau mereka, na'am, kami taat kepadamu. Kalau begitu, kumpulkan kayu bakar. Maka mereka pun taat. Mereka mencari kayu bakar. Setelah kayu bakar terkumpul, maka Abdullah bin Hudzafah merintahkan mereka nyalakan. Ya. Maka mereka pun menyalakan kayu bakar tersebut. Maka api berkobar-kobar. Setelah itu kata Abdullah bin Hudzafah, kalian satu persatu masuk ke dalamnya. Masuk. Masuk ke dalam api. Nah, yang mereka tahu bahwa ini ketaatan. Hampir saja mereka melakukan. Tapi tak kalah mereka hendak melakukannya, mereka berpikir, kami taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkan diri dari api. Kami taat kepada pemimpin karena kami ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tujuan kami adalah menghindarkan diri dari api neraka. Nah ini kok kami disuruh masuk ke dalam api? Kami tidak mau. Akhirnya mereka enggan untuk melakukan hal tersebut. Ya. Lalu setelah itu mereka pulang dan menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Lalu kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, sesungguhnya kalian apabila mentaatinya, kalian akan masuk neraka. Nah, inna ta'atu fil ma'ruf. Akan tetapi ketaatan tersebut hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Maka dari sini menunjukkan bahwa dalam hal kemaksiatan tidak ada ketaatan. Pada siapapun dia. Apakah dia seorang alim? Ataukah dia seorang amir? Seorang khalifah? Apakah dia sebagai orang tua? Siapapun dia. Tidak diperbolehkan bagi seorang untuk taat dalam hal kemaksiatan kepada al khalik pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibn Abbas berkata Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhumah يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء hampir saja diturunkan kepada kalian bebatuan-bebatuan dari langit. Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun kalian mengatakan berkata Abu Bakar, berkata Umar. Ibnu Khattab radhiyallahu taala. Ini atar dari perkataan Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan urakum satahliku Aku melihat kalian ini akan binasa. Aku mengatakan bersabda Rasulullah SAW, lalu kalian mengatakan berkata Abu Bakar dan berkata Umar. Siapa Abu Bakar dan siapa Umar dibandingkan Rasulullah SAW? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengucapkan perkataan beliau ini disebabkan karena pada waktu itu ada sebagian orang dari kalangan kaum muslimin datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah menanyakan tentang cara menunaikan ibadah haji. Nah, lalu kemudian Abdullah bin Abbas memberikan tuntunan kepada mereka ibadah haji dengan cara at-tamattu. Cara haji tamattu. Sebab itulah yang sahih dan itulah yang diperintahkan bahkan dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian di antara mereka ada yang iktirab, ada yang memprotes. Abu Bakar, Umar bin Khattab, radhiyallahu taala anhuma, mereka berpendapat ifrat Ya, hajinya haji ifrat saja. Bukan tamattu. Hajinya haji ifrat Maka ini yang menyebabkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala marah beliau menjelaskan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan dalilnya bahwa ini adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam pada waktu itu ingin berhaji tamattu. Kalaulah beliau tidak membawa sembelian pada waktu itu. Nah, beliau ingin berhaji tamattu. Dan beliau menganjurkan untuk haji tamattu. Nah, hanya karena beliau membawa sembelihan, maka akhirnya beliau tidak berhaji tamattu. Padahal haji tamatu adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis dari Nabi Alaihi Wasallam, sebagian mereka etirat dengan perkataannya Abu Bakar dan Umar. Kata mereka, Abu Bakar dan Umar mengatakan haji ifrat. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan perkataannya. Urakum satahlikum. Aku melihat kalian akan binasa. Yushiku an tunazzala alaikum hijaratun nasama. Hampir saja akan dijatuhkan terhadap kalian batu dari langit. Kenapa demikian? Azab. Aku mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian mengatakan berkata Abu Bakar dan Umar. Dari sini, ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan yang tertinggi. Tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Jangan dibantah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan seorang pun dari kalangan manusia ini. Bahkan orang yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan Abu Bakar dan perkataan Umar. Tidak bisa. Ya, menghapuskan dan membantah perkataan Rasulullah alaihi Assalatu wassalam. Dari sini juga kita mendapatkan faidah bahwa sebab binasanya umat dan sebab turunnya bala bencana kepada umat ini disebabkan karena mereka meninggalkan perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih memilih pendapat seorang dari kalangan umat ini. Mereka lebih memilih pendapat kiai mereka yang mereka agungkan, mereka tokohkan, dan mereka sama sekali tidak memperhatikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kebinasaan ketika orang ini membantah perkataan Nabi alaihi salatu wasallam dengan perkataan Bakar dan Umar apa kata Ibn Abbas uraqum satahliku saya mengkhawatirkan kalian ini akan binasa ini menyebut men, menjelaskan bahwa menyelisihi Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sababul halak. Sebab kehancuran. Sebab kebinasaan. Yang menimpa umat. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan dalam kitabnya Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Kata beliau fadinul muslimin mabniyun ala tiba'i kitabillah wa tiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma ajma alaihi salafu hadhihi al-ummah. فهذه الثلاثة هي أصول معصومة وما تنازعت فيه الأمة ردوه ila kitabillah wa ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka agamanya kaum muslimin ini dibangun di atas kitabullah. Di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah menjadi kesepakatan umat ini. dan ketiga perkara ini adalah prinsip-prinsip yang terpelihara. Dan apa yang diperselisihkan oleh umat ini, mereka kembalikan kepada Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaysa li ahadin ayyam sibali al ummati syakhsan yad'u ilaih wa yuwali alaihi wa yu'adi ghaira Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan tidak diperbolehkan bagi seorang pun dari kalangan umat ini untuk mengangkat seseorang. Lalu dia mengajak kepada orang tersebut, kepada torekohnya orang itu, lalu dia berwala dan berbarak. Dia cinta kepada orang, cinta kepada orang itu, dan dia bersikap barak kepada orang yang barak kepada orang tersebut. Selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaysa li ahli min ummati ayat takhidha kalaman yuwali alaihi wa yuadi ghaira kalamillah wa kalami rasulih sallallahu alaihi wa sallam bal hadha min fi'li ahli al-ahwa'i wal bid'ah ya dan tidak pula diperbolehkan bagi seorang untuk mengambil satu perkataan lalu perkataan ini jadikan sebagai al-wala wal bara kecuali firman Allah dan sabda rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam Bahkan apabila seorang mengangkat seseorang selain dari Rasulullah alaihi salatu wassalam ataukah menjadikan satu perkataan selain daripada firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lalu jadikan sebagai al-wala wal bara ini perbuatan dari ahlul ahwa ya perbuatan dari ahlul bid'ah alladzina yufarriquna bihi bainal ummah yang mereka lah yang memecah belah di kalangan umat ini dengan sebab sikap fanatisme ya fanatik terhadap golongan tertentu terhadap seseorang terhadap suatu perkataan selain daripada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala al imam ahmad dan berkata al imam ahmad rahimahullahu taala Ajibtu liqaumin araful isnada wa sihatahu wa yadhabuna ila ra'yi Sufyan. Sungguh aku heran terhadap satu kaum yang mereka mengetahui sanat, ngerti ilmu sanat, bahkan mengetahui kesohihan dari satu hadis. Tahu hadis ini sahih, sabit, wa yadhhabuna ila ra'i Sufyan. Tapi mereka lebih condong kepada pendapatnya Sufyan. Yang dimaksud di sini adalah Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq, Abu Abdullah thawri Rahimahullah Ta'ala. Maka Imam Muhammad heran terhadap mereka. Mereka tahu ilmu sanad. Mereka tahu cara meneliti hadis. Bahkan mereka tahu kesahihan suatu hadis. Tapi kok mereka lebih condong kepada pendapatnya Sufyan. Ta'asub. Ta'asubul madhab. Fanatik terhadap madhab tertentu. Hal ini adalah merupakan perkara yang madmum tercelah. al imamu Ahmad rahimahullah walaupun beliau salah seorang dari sahibul madhab namun beliau mengingkari orang-orang yang fanatik dan taklid buta kepada salah seorang dari kalangan para ulama. La tuqalliduni wa la tuqallidu malikan wa la syafi'i. Jangan kalian taklid kepadaku, jangan kalian taklid pada Imam Malik, jangan kalian taklid pada Imam Syafi'i. Jangan taklid pada siapapun. Nah, akan tetapi ikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala yakul padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Ya, ini perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mereka akan tertimpa fitnah. Ya, penyimpangan di dunia itu adalah fitnah. az Penyimpangan di dunia. Ataukah mereka akan tertimpa azab yang sangat pedih di akhirat kelak. Kebinasaan. Lalu berkata lima Muhammad rahimahullah, "Atadri mal fitnah?" Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fitnah? Al fitnatu syirku. Fitnah itu adalah kesyirikan. La'allahu idza waqa'a fi qalbi la'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahlik. Jangan sampai dia menolak sebahagian dari perkataan Rasul sebagian ba'dha kauli. Satu saja yang ditolak. Ya, maka akan muncul di dalam hatinya sesuatu dari penyimpangan yang menyebabkan dia binasa. Yang menyebabkan dia binasa. Satu saja. Kita melihat siratus salaf Terkadang salah seorang dari mereka yang diketahui dia mengagungkan sunnah. Tapi ketika ada wahir dari perkataan mereka melecehkan satu dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sangat keras pengingkaran para ulama salaf itu. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau membacakan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi dan sholat jamaah di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang anaknya. Bilal. Dia mengatakan, Wallahi la'amna'ahunna. La Demi Allah saya akan melarang mereka Abdullah bin Umar membaca hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, Wallah saya akan melarang mereka. Walaupun mungkin bukan maksudnya menolak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maksud dia bahwa dalam kondisi sekarang ini melihat keadaan para wanita yang datang ke masjid menyebabkan datangnya fitnah. Ya. Disebabkan karena mereka ketika keluar dari rumah mereka telah melanggar syarat Allah Subhanahu wa taala sehingga mengkhawatirkan fitnah maka keinginan bilang untuk mencegah mereka. Tapi ketika Abdullah bin Umar membaca hadis ini, lalu kemudian dia mengatakan kalimat itu, seakan-akan dia hendak menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasabbahu sabban sayyan, ma sami'tu sabbahu mitlahu qat. Maka Abdullah bin Umar mencaci maki anaknya ini. Dicaci maki. Dicela secela-celanya. Nah, yang tidak pernah kata perawi ini tidak pernah aku melihat Abdullah bin Umar mencaci maki seperti itu sebelumnya. Nah. Ya, dan mengatakan aku mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian mengatakan wallahi la amnahunna. Demikian keras. Ya. Pernyataan dari para sahabat, para ulama ustaz. Keras tahdir mereka. Peringatan mereka kepada al-munharifun al-mukhalifun ani sunnati nabawiyah. Baca kitab Ijma' al-ulama fi tahdzir wal hajar min ahli ahwa. Kita akan dapatkan sekian banyak athar dari mauqifus salaf ya yang demikian kerasnya terhadap orang-orang yang menentang sunnah Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala ini diriwayatkan oleh Al-Fadl bin Ziyad dan Abu Talib. Bahkan al Imamu Ahmad rahimahullahu taala beliau juga mengatakan, "Nabartu fil mushafi fawajadtu ta'atar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi sallam, fi 33 mawzi'a. Aku melihat di dalam mushaf Al-Qur'anul Karim maka aku mendapati taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada di 33 tempat ya. Lalu beliau membaca firman Allah falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. An Adi bin Hatim dari Adi bin Hatim ya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ali bin Hatim At-Tai yang ayahnya Hatim Hatim bin Abdullah At-Tai ini di zaman jahiliyah hmm, terkenal orang yang paling dermawan ayahnya Ali bin Hatim sehingga kalau mereka mempermisalkan kedermawanan selalu mereka misalkan dengan Hatim At-Ta'i. Nah, ini anaknya Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Beliau masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Ya, dan beliau diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia 120 tahun. Lalu kemudian beliau meninggal. Adi bin Hatim ini dahulu seorang Nasrani. Nah, sehingga dia mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang akan disebutkan di sini. Ya, maka beliau ingin menjelaskan hakikat apa yang mereka kerjakan. Karena beliau dahulu Nasrani mengetahui apa yang mereka amalkan. Dari bin Adi, Adi bin Hatim annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah bahwa beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah ini, mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka dan alim ulamanya mereka sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah dan menjadikan Al-Masih bin Maryam sebagai Tuhan dari selain Allah padahal mereka tidaklah diperintahkan melainkan beribadah hanya kepada ilah yang satu tidak ada ilah yang hak disembah kecuali dia Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Maka ketika ayat ini didengarkan oleh Adi bin Hatim, maka beliau datang kepada Rasulullah SAW. Fakultu lalu, lahu lalu aku mengatakan pada Rasulullah, Inna lasna na'buduhum. Kami tidak menyembah mereka, wahai Rasulullah. Ayat ini mengatakan mereka telah menjadikan pendeta dan alim ulamanya sebagai Tuhan-Tuhan. Padahal kami tidak menyembah mereka. Jadi pemahaman Adi bin Hatim itu bahwa yang namanya Tuhan, yang dianggap sebagai Tuhan, kalau disembah secara langsung. Sujud di hadapannya, rukuk di hadapannya. Ya, berdoa kepadanya. Disangkanya demikian ini saja yang dimaksud dengan menyembah. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pada beliau. Qala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa yuharrimuna ma ahallallah?" Fatuharrimuna. Bukankah mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah sehingga kalian pun ikut mengharamkan? Padahal Allah menghalalkan. Pendeta mereka mengharamkan. Kalian lebih mengikuti pendeta mereka. Kalian lebih mengikuti alim ulamanya. Kalian lebih mengikuti perkataan Paulusnya. Wa yuhilluna ma harramallah fatuhilluna. Dan ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kalian ikut-ikutan menghalalkannya juga. Nah, jadi para pendeta ini, para alim ulama mereka ini lebih tinggi tingkatannya dalam hal membuat syariat. Nah, ya, bukan saja disejajarkan, lebih tinggi karena mengalahkan perintah dan syarat Allah Subhanahu wa taala. Allah menghalalkan, mereka mengharamkan, maka manusia pun ikut mengharamkan, mengikuti pendapat pendeta daripada apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah mereka itu demikian? Nah, mereka tahu Allah menghalalkan dan mereka tahu juga pendeta mereka mengharamkan, maka mereka lebih mengikuti pendapat pendetanya. Kan bukankah demikian? Fakultu bala. Maka aku pun menjawab, memang demikian apa yang mereka kerjakan. Kala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatilka ibadatuhum." Ya. Itulah ibadah mereka. Maka di dalam hadis ini dalil bahwa taat kepada alim ulama, taat kepada pendeta dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan beribadah kepada mereka, menjadikan mereka sebagai Rab, sebagai Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Dan demikian keadaan para mukallid. Kalau seseorang itu fanatik terhadap perkataan seorang kiai, apa saja yang diucapkan oleh kiai ini mutlak kebenaran. Pasti benarnya, tidak meleset tidak akan salah, tidak akan keliru. Maka ini namanya ekstrim. Ini namanya berarti dia telah mengangkat Rob dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang berhak untuk mendatangkan perintah dan larangan hanyalah Allah. Yang mendatangkan syariat itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kita taat kepada para umara karena Allah memerintahkan kita demikian. Adapun kita memuliakan para ulama karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya memerintahkan kita demikian. Semata-mata kita tunduk hanya karena ketundukan kita kepada Allah dan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika mereka bermaksiat, ketika mereka menyelisihi al-haq, maka siapapun dia ya Jangankan ustadz kita, jangankan kiai kita, jangankan para a'immah. Imam Syafi'i wal Imam Malik wal Imam Ahmad wa Abu Hanifah. Para sahabat. Nah. Tidaklah salah seorang dari perkataan mereka pun menjadi hujah. Tatkala menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala dan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi wa hasanahu dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. طيب إلى هنا يا إخوان تفضلوا حفظكم الله